الله تعالى dalam سبع آيات ayat ke-23 حتى إذا فوز عن قلوبهم sehingga atau hingga idza fuzi'a apabila fuzi'a dicabut rasa takut an qulubihim dari hati-hati mereka qalu mereka para malaikat berkata madza qala rabbukum apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian qalul haqqa mereka mengatakan al-haq yang difirmankan adalah al-haq wa huwal aliyul kabir dan dia Allah yang maha tinggi lagi maha besar Qala ma'ali syekh dikatakan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafidullah Ta'ala Munasabatul babi li kitab tauhid kesesuaian bab terhadap kitab tauhid ini. ini babnya di sini tentang bagaimana keadaan para malaikat ketika menerima wahyu. Ya. Qala anna fihi dikatakan bahwasanya fihi di dalam bab ini bayana halil malaikah. Ada penjelasan tentang keadaan para malaikat. Alladzina hum aqwa. Yang mereka adalah makhluk yang paling kuat wa alamu makhluk yang paling besar man ubida min dunillah dari makhluk yang diibadahi dari selain Allah ya dari seluruh makhluk yang diibadahi yang ada di alam semesta ini yang terbesar adalah para malaikat ya besar dari sisi penciptaannya besar dari sisi kedudukannya karena mereka adalah mukarrabun mukramun ya orang yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala dan didekatkan para malaikat. Maka dikatakan hum alladzina hum aqwa wa a'zam. Aqwa paling kuat. Iya, dari sisi fisik paling kuat. Kalau yang disembah solihin, aulia, di antara mereka masih lemah. Iya. Du'afa dari sisi apa? Fisik. Tetapi para malaikat aqwa wa a'zam yang paling kuat dan paling besar. Man ubida min dunillah dari makhluk yang diibadai dari selain Allah. Fa idza kana haluhu ma'allahi. Tetapi lihat, ketika keadaan mereka ma'allah bersama Allah tabaraka wa taala penciptanya ma dzukira min haibatihim minhu apa yang disebutkan dalam ayat ini dari haibah mereka bagaimana mereka memiliki takut kepada Allah tabaraka wa taala ya wa khasyatihim lahu bagaimana mereka merasa ngeri terhadap Allah tabaraka wa taala fa kaifa yud'auna Allah bagaimana mereka bisa diperbenarkan dibetulkan dibenarkan dianggap sah untuk dimintakan doa bersama Allah taala Iya, padahal apa mereka memiliki ketakutan kepada Allah Taala. Lihat, makhluk yang akwa wa adham, tetapi apa? Mereka ketika mendapatkan wahyu dari Allah Taala, mereka takut kepada Allah Taala. Baik. Apakah mereka-mereka ini pantas untuk diibadahi dari selain Allah? Maka apa? Fa min babi aula. Maka selain dari para malaikat tentu lebih pantas lagi untuk tidak dijadikan sebagai sesembahan. Fafidalika raddun. Berarti dalam ayat tersebut ada rad. Ada bantahan. Ala jami'il musyrikin. Bantahan terhadap seluruh kaum musyrikin. Ya. Yeah. Alladzina yad'una ma'allahi yang mereka berdoa, beribadah bersama Allah man la yudanil malaikah. Makhluk yang tidak senilai dengan malaikat dari sisi manapun juga. Dari sisi fisiknya tidak akwa, dari sisi kedudukannya tidak a'lam. Ya. Yang diibadahi siapa? Bebatuan, pepohonan. Paling top apa? Salihin aulia. Ya. Tetapi mereka dari sisi fisik tidak lebih hebat daripada malaikat. Kedekatannya juga tidak lebih hebat daripada malaikat. Nah, maka ini sisi apa? kesesuaian bab ini terhadap kitab At-Tauhid. Ya. Adapun syarah kalimatnya fuzi'a an qulubihim kata Syekh Saleh Fauzan yang dimaksud fuzi'a di sini uzila al-faza'u dihilangkan al-faza' dihilangkan rasa takut ya makanya kalau istilah jamaah faza' ya takut. Nah, ini orang feza nih. Berarti apa? Orang takut ya. Baik. Ini dihilangkan rasa faza'nya, ketakutan yang sangat an qulubil malaikah dari hati-hati para malaikat. Minal ghasyati allati tusibuhum. Dari ghasyah kengerian yang sampai menghilangkan akal mereka. Ya allati yutusibuhum yang menimpa mereka inda sama'i kalamillah ketika mereka mendengar firman-firman Allah tabaraka wa taala bil wahyi ila Jibril berupa wahyu kepada Jibril alaihi salatu wasalam ya karena Jibril alaihi salatu wasalam al-amin yang dipercaya untuk membawakan wahyu maka mereka para malaikat akan bertanya pada Jibril mada qala rabbukum apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Ya. Nah, qalu maksudnya qalu di sini ay qala ba'dhum li ba'din. Mereka menjawab yakni sebagian mereka mengatakan kepada sebagian lainnya istibsyaran sebagai kabar gembira. Ya. Mada qala rabbukum? Meminta kabar gembira yang dibawakan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Mada qala rabbukum? Apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa. Mereka menjawab al-haq. Ini maksudnya qalallahu al haqqa. Qalallahu al haqqa. Allah telah berfirman al-haq. Artinya apa yang disampaikan Allah semuanya adalah al-haq. Demikian. Wa huwal aliyyu alladzi lahu qadri maka dialah Allah al-ali yang maha tinggi yang memiliki uluwul qadri ketinggian kadarnya ya kekuasaannya wa uluwil qahri kekuatannya wa uluwi zat demikian juga ketinggian zatnya nah dari semua sisinya Allah Maha Tinggi ya makanya di sini disebutkan dengan tiga sisi semua ya. Ulul qadri wa ulul qahri wa ulul dzat. Allah Maha tinggi segalanya. Baik, demikian. Al-Kabir yang Maha besar ay alladzi la akbara wa la a'zama minhu tabaraka wa ta'ala. Yaitu yang tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih agung darinya. Tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka yang maha suci wa ta'ala dan maha tinggi. al manal ijmalil ayah, makna secara global terhadap ayat ini, kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, yukhbirullahu subhanahu 'anil malaikah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang keadaan para malaikat. Anaha idza sami'atil wahya di mana mereka para malaikat ketika mendengar wahyu minallahi ila Jibril yang Allah sampaikan kepada Jibril fazi'at inda dhalika maka mereka para malaikat menjadi takut di saat itu di kala itu kenapa ta'ziman wa karena mereka mengagung begitu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya nah makanya kalau manusia haibah itu apa segan gitu ya tapi kepada Allah taala pengagungan, pengagungan, pemuliaan, ya. Wa hatta yusibaha mislul ghashi. Dan sampai-sampai mereka pun terhenti berdiam diri dengan apa yang menimpa mereka. Mislul ghashi seperti orang yang pingsan. Ya. Yeah seperti orang yang pingsan tidak sadarkan diri. Sudah. Terdiam. Faida uzilal faza'u min qulubihim maka ketika dicabut rasa takut itu dari hati-hati mereka akhadhu yatasaalun akhadhu mulailah mereka yatasaalun akhadhu maknanya sar'u ya ini mulailah mereka memulai mulai mereka yatasaalun bertanya-tanya saling bertanya. Fayaqulun mereka pun mengatakan mada qala rabbukum apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Fayaquluna qal haq maka mereka pun menjawab al haq wa huwal ali maka dialah al ali yang maha tinggi fauqa kulli syai yang berada di atas segala sesuatunya. Alladzi la akbara minhu wal a'lam yang tidak ada yang lebih besar dan lebih agung darinya mayustafadu minal ayah berarti faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah satu awalan ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin adanya rad bantahan ala jami' firaqil musyrikin terhadap semua kelompok-kelompok kaum musyrikin ya kenapa karena mereka mutafarriqun ya fi dinihim alladzina ya'buduna ma'allahi itu orang-orang yang mereka beribadah bersama Allah malayudanil malaika malaikah makhluk yang tidak sebanding dengan malaikat wala yusawihim jangankan untuk sebanding setara saja tidak ya fi sifatin min sifatihim dari satu sifat pun dari sifat-sifatnya malaikat ya tidak ada yang setara Siapa yang mereka ibadahi dari makhluk yang ada? Iya. Batu, pohon, iya kan? Lat, Uzza, Manat semuanya apa? Batu, pohon, paling top orang soleh. Iya kan? Nah. Kuburan. Iya. Itu tafsiran para imam tentang Lat, Manat dan apa? Ah, lat, Uzza, iya, dan Manat. Nah, yang sebutkan dalam ayat tentang la tadarunna waddan wala su'an wala yaghusa ya-, wala ya'uqa wa nasra. Ya. Dan seterusnya. La yudanil malaikah wala yusawihim fi sifatin min sifatihim. Yang tidak senilai tidak mendekati tidak sebanding dengan malaikat, tidak pula setara dengan mereka dalam satu sifat pun dari sifat-sifat para malaikat. Sanian yang kedua isbatul kalami subhanahu wa ta'ala. Di sini ada isbat ditetapkannya kalamullah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mutakallim wala yazal mutakalliman dan senantiasa terus berfirman. Nah, saya lisan yang ketiga. Eh, Ayat anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluk. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Ya. Baik, kenapa li'anahum yaqulun? Karena mereka ketika bertanya, "Mada kala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh arab kalian? Lam yaqulu mada khalaqa rabbukum. Tidak dikatakan oleh mereka apa yang telah diciptakan oleh Rabb kalian. Iya kan? Tapi apa yang telah difirmankan? Apa yang telah diucapkan oleh Rob kalian. Berarti itu adalah kalam Allah. Dan ketika itu kalam Allah berarti ghairu makhluk. Bukan makhluk, tetapi sifat. ya Sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Nah. Rabi'an yang keempat isbatul uluwi lillahi subhanahu. Di sini juga adanya penetapan sifat ulu Sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Fauqa makhlukatihi, di atas makhluk-makhluknya. Khamisan yang kelima isbatu azamatillah, ditetapkannya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu dalil lagi. Nah. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Habib rahimallahu taala fi sahih An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi Di dalam kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama." Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat akan memukulkan sayap-sayap mereka khada'anan liqaulihi bisa dibaca khada'anan bisa dibaca khuda'anan ya sebagaimana nanti akan diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan liqaulihi sebagai bentuk ketundukan terhadap firman Allah tabaraka wa taala lihat ketika mereka apa mendengar Allah memutuskan satu perkara ya mereka memukulkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ketundukan mereka kepada firman Allah tabaraka wa taala. Ka'annahu silsilatun ala Safwan yang itu tergambarkan seperti gemerincing apa seperti silsilah rantai yang dipukulkan ala Safwan di atas bebatuan yang licin. Ya, sehingga apa? Kalau rantai dipukulkan di bebatuan yang rincing, apa yang licin akan melahirkan apa mengeluarkan suara yang sangat keras iya. ya. Nah. Nah. yunfiduhum dalik Untuk yang mereka tunaikan hal itu. Sehingga apa? Digambarkan Allah hatta idza fuzi'an an qulubihim. Ya. Mereka pukulkan sayap-sayap mereka seperti rantai yang dipukulkan di atas bebatuan. Ini. Tertunduk mereka, terdiam. Sama seperti yang hadis sebelumnya ya. Terdiam mereka. Hatta idza fuzi'an qulubihim sampai ketika rasa takut mereka telah dicabut dari hati-hati mereka, qalu barulah mereka bertanya. Mada qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq. Maka dijawab al haq. Wa huwal aliyul kabir. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i sehingga yasma'uha bisa didengar ya pembicaraan tersebut bisa didengar oleh siapa mustariku sam'i oleh pencuri pendengaran ya ada saja yang ingin mengambil keuntungan dengan dialog tersebut wa mustariku sam'i hakada dan para pencuri pendengaran ini hakada ya digambarkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah rahimallahu taala ba'duhu fawqa ba'd. Ya. Sebagian mereka di atas sebagian lainnya. Ya. Demikian. Kemudian dicondongkan oleh beliau. Wa wasafa Sufyan kafihi Beliau gambarkan dengan telapak tangannya. Ya. Satu di atas yang lainnya. Nah, demikian terus. Faharrafaha Hah, gitu. Ya. Kemudian harrafaha dicondongkan. Wabaddad wabaddada baina asabi'i kemudian dibentangkan di antara jari jemarinya. Ya. Hah, gitu. Baik. yasma'ul kalimata fayulqiha fayulqiha ila man tahtahu maka dia bisa mendengar kalimah dan dia akan dia akan sampaikan kalimah tersebut ila man tahtau kepada yang di bawahnya. Ya. Satu sama lain saling tindih menindih. Ya, untuk apa? Bisa naik ke atas dan mendengar, mencuri pendengaran itu. Kemudian disampaikan kepada ke bawah. Ya. Summa yulqiha al-akharu ila man tahtahu. Kemudian yang lainnya pun akan menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir. Sampai akan disampaikan kepada lisannya sahir. Nah, awil kahin ataupun kahin. Assalamualaikum. Sampai kepada lisannya sahir atau kahin. Farubbama adrakahu shihabu. Bahkan terkadang ashihab akan apa? Nah, akan menimpanya, akan mengenainya. Qabla ayul qiyah sebelum dia menyampaikan kepada yang lainnya. Warubbama alqaha terkadang dia bisa berhasil menyampaikannya qabla ayudrikahu sebelum panah api tadi, syihab tadi mengenai mereka. Fayakzibu ma'aha mi'ata kizbah. Kalau berhasil, dia akan dustakan kalimat yang dia dengar tadi. Ma'aha mi'ata kizbah. Bersamanya menjadi 100 kedustaan. Berarti ditambahkan 99 kedustaan jadi genap 100 kedustaan. Ya karena kalau sudah 99 dicampur eh, dicampur ke satu kebenaran kira-kira bisa kelihatan deh yang satunya. Maka jadi 100 kedustaan. Kan begitu ya? Karena apa? Karena humud. Sulit untuk memisahnya seperti mencari apa jarum dalam jerami. Kan begitu kan? Jarumnya satu, jeraminya bertumpuk-tumpuk. Kira-kira yang kelihatan apa? Jerami semua. Kan begitu ya? 99 kedustaan dengan satu kebenaran. Gimana? Orang mau, mau apa? Memisahkannya. Hai, Fayuqal sehingga dikatakan alaysa qad qala lana yauma kada wa kada? Maka akan dikatakan bukankah telah dikatakan kepada kita pada hari ini dan itu kada wa kada demikian dan demikian fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama' maka dia akan membenarkan kalimat tersebut yang didengar dari langit. Nah, ini kenapa apa dikatakan sebagai seratus kedustaan. Ya. Baik. Qala ma'ali syekh dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Yang dimaksud dengan Sufyan adalah Sufyan huwa bin Uyainah. Ya. Karena kalau Sufyan dimutlakan Sufyan itu maksudnya adalah Ibnu Uyainah. Ya. Karena biasanya para muhadisin kalau mau memaksudkan asauri digandengan Sufyan asauri, sauri Ya, atau asauri sauri begitu. Baik, demikian. Nah, demikian juga kalau misalkan kita membaca silsilah Sahih Bukhari. Kalau ada urutan ketiga namanya Sufyan, nah itu berarti Ibnu Uyainah. Begitu ya. Baik, demikian. Beliau adalah Ibnu Uyainah bin Maimun Al-Hilali. Karena dia termasuk rijalnya Bukhari. Siqatun hafidhun hujjah. Karena beliau adalah orang yang siqah, hafidh dan hujjah. Ya. Min kibaril a'immah. Termasuk dari kibarnya para imam. Mata sanata samanin wa tis'in wa lil hijrah. Wafat pada tahun 198 Hijriah. Fi sahih yang dimaksud di dalam sahih adalah ay fi sahih Bukhari. Ini maksudnya dalam sahih Bukhari tadi. Kenapa? Karena dia termasuk rijal Bukhari. Ya, taib. Nah, itu juga diantara satu alasan. Kemudian idza qadal amrul am, uh, qadallahu al-amra apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu perkara ai idza takallama bihi apabila Allah taala telah berfirman dengannya ya khada'anan bi fathataini minal khudu' dengan fathatain yaitu zaklar diambil dari kata al khudu' ya waruya bi dhammi awwalihi wasukuni sani ay khadi'in diriwayatkan juga bahwa kata khada'anan ini bisa dibaca dengan didomahkan awalnya berarti apa dan disukunkan keduanya berarti khud'anan ya begitu dari kata khadi'in orang-orang yang tunduk Kemudian likauli ay likaulillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan likauli maksudnya likaulillahi ta'ala. Ka'annahu ay as-sautal masmu. Ya, seakan-akan maksudnya seakan-akan di situ adalah seakan-akan ucar apa suara yang terdengar itu. Sofwanin huwal hajarul amlas. Yang dimaksud dengan sofwan adalah hajarul amlas. Batu yang licin. Yanfuduhum dalik ay yakhlusu hadzal qaul wa yamdi fil mala fil malaikah yani yakhlusu hadzal qaul ini menunaikan ucapan ini me, apa menyampaikannya wa yamdi fil malaikah dan membiarkannya disampaikan kepada para malaikat ini satu sama lainnya saling menyampaikan Mada qala rabbukum qalul haq. Mada qala rabbukum qalul haq. Begitu. Makanya dikatakan apa? Yatasaalun mereka saling bertanya-tanya satu sama lain begitu ya baik ini maksudnya ay al kalimat allati Allah maka mereka maka mendengarnya maksudnya yang didengar adalah kalimat yang telah Allah tetapkan tadi yang Allah berbicara dengannya mustarikus sam'i maksudnya adalah mukhtatifu li kalamil malaikah mustarik yang dimaksud di sini adalah dari kata saraqa ya Nah, isim fa'ilnya adalah mustarik. ini mukhtatif. Orang yang dari kata khatafa. Khatafa itu apa? Mengutip. Bahasa cerbanya apa? Ngutil. Ngentit ya. Hah? Ngentek. Apa sih? kompas kompas Yang gitu. ngutil oh. ya? ya? Iya. Sembunyi-sembunyi kan ngambil gitu. Ah. Ting. Ah gitu. Oh. Al-mukhtatif li kalamis kalamil malaikah ini orang yang mencuri ucapan malaikat minasyaitin dari kalangan para para syaitan. Ini pencurinya adalah dari kalangan para syaitan. Kenapa? Karena para malaikat mereka tahu. Sa mereka saling ber, apa, bertanya, iya satu sama lainnya. Nah, yang mencuri ini biasa yang bermain di air keruh, kan gitu ya? Bukan anak kecil. <laughs> Nah, hey, Wasafahu ay wasafa Ruku' syayatin ba'duhum fawqa ba'd. Ini wasafahu Sufyan menggambarkan, maksudnya adalah menggambarkan ruku' syayatin bagaimana syaitan itu saling menaiki satu sama lainnya. Ya, saling menunggangi. Ba'duhum fawqa ba'd. Satu di atas yang lainnya. Hatta yasilu ila haitsu yasma'un. Sampai tiba ke apa yang mereka dengar al malaikati bil amri yaitu pembicaraan para malaikat dengan ketetapan tersebut yaqdihillah yang Allah tetapkan faharrafaha amalaha ini mereka menyondongkannya condong eh, apa beliau mencondongkannya mencondongkan tangannya ya telapak tangannya begitu di atas satu sama lain Begitu naik berarti menunjukkan apa? Naik terus sampai ke pembicara malaikat. Baru dari atas disampaikan ke bawah. Nah, sampai ke lisan sahir atau kahin. Taib. Wabaddada yad baina asabihi ay farraqa bainaha. Baddada maksudnya farraqa. Ya, dibentangkan maksudnya. Begitu. Dipisahkan antara jari jemarinya, tidak dirapatkan. Nah, begitu. Ya as yang dimaksud dengan tukang sihir adalah alladhi taal sihir. Orang yang yat-ta'al sihir, orang yang beramal dengan amalan sihir. Itu namanya tukang sihir. Ya. Yeah. Wahwa ibarah amma khafiya. Yang dinamakan sihir itu sendiri adalah sebuah ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi. Ya, samar. Namanya sihir itu sesuatu yang samar. Walau tufa wala tufa sababuhu dan tipis sekali sebabnya ya min amalil uqad dari amalan uqad pintalan gulungan apa e, ikatan ya benang waruqa dan jampi-jampi wa ghairiha serta yang lain jadi ada yang bentuknya memang simpul-simpul ada yang bentuknya rukyah jampi-jampi. Begitu. Ini amalan sihir. Ya. Jadi tidak mesti dalam satu bentuk. Begitu ya. Wal kahin sedangkan yang dinamakan dengan dukun ini perlu definisi ini harus hati-hati sekali ya. huwaladi yukhbiru anil kainat fi mustaqbaliz zaman. Yang dimaksud dengan kahin adalah orang yang memberitakan tentang kainat hal-hal yang terjadi ya yeah. kejadian-kejadian fi mustaqbaliz zaman di zaman yang akan datang ya yeah. kalimat mustaqbaliz zaman itu yang harus digarisbawahi itu yang harus di jadi titik berat kenapa karena tidak mesti setiap orang yang yukhbir anil kainat anil ghaibiyat itu berarti dia kahin. Contohnya misalkan ada orang yang memberitahukan tentang perkara yang bagi orang lain gaib. Ya. Bagi dia tidak. Tentang perkara yang sudah terjadi di masa lalu. Ente dukunnya. Kok bisa tahu apa yang terjadi dahulu? Ah, salah. Ya. Dan ini yang diingatkan nah, nabbaha alaihi Ibnu Saimin, rahimahullah taala ini yang ditanbih oleh Syekh Ibnu Saimin, rahimahullah taala dalam Al-Qaul Mufid ya. Pada bab yang sama kalau tidak salah enam pada bab yang sama tentang masalah itu. Baik. Ya. Di bab yang sama hatta idza fuzi'an an qulubihim kita lihat dulu apa istilahnya e, tanbih dari Syekh Ibnu Saimin, rahimahullah taala. Karena sebagian ikhwan sebagian kita juga saya juga mendengar sebagian teman-teman kita ya yang sudah taklim apa tapi apa salam dalam salah dalam memahami apa dukun definisi dukun ini ya kata Syekh bin Utsaimin waqadil tabasa ala ba'di talabatil ilmi di dalam Qal Mufid ala Kitab Tauhid ya juz yang pertama halaman 313 sebagian talabatul ilmi para pelajar iltabasa. Ini kabur dia. Ya. Tidak jelas dalam memahami ini. Fadhannu annahu kullu man yukhbiru 'anil ghaib walau fi Mereka menyangka mengira bahwasanya setiap orang yang memberitahukan tentang perkara gaib walau fi sekalipun dalam perkara yang sudah terjadi di masa yang lampau fahuwa kahin maka dia dikatakan sebagai dukun lakin ma madha mimma ah, apa Fawakai nah lakin ma madha mimma yaqa fil ardi laisa ghaib ghaibiyan mutlaqan akan tetapi apa yang sudah lewat dari apa-apa yang terjadi di muka bumi ini tidak mesti semuanya itu adalah perkara gaib secara mutlak kenapa bal huwa ghaibun nisbi akan tetapi itu adalah gaib yang sifatnya nisbi. Ya. Nisbi itu bahasa Indonesia-nya apa berarti? Relatif. Hah? Relatif. Relatif. Gitu ya. Nah. Contoh, misal mayaqa fil masjid ya'udu ghaiban binisbah liman fi syari'. Contohnya kata Syekh, seperti apa yang terjadi di dalam masjid. Masjid lagi bicara nih, misalkan ini masjid lah, ini bangunan ini misalkan apa yang terjadi di sini adalah perkara termasuk perkara yang gaib. Ya, bagi siapa? Binisbah liman fi bagi orang yang ada di jalan. Begitulah. Iya kan? Hebat kalau dia tahu kan? Dia di jalan tapi tahu apa yang terjadi dalam masjid. Gaib bukan? Gaib, iya kan? Nah, taib. Berarti apa gaibnya Pak? Nisbi, iya Nisbi ini. Nah, walaysa gaibian binisbah liman fil masjid tetapi itu bukan perkara yang gaib dalam apa bagi orang yang ada di di dalam masjid. Ya. Nah, demikian. Jadi tidak mesti kalau ketika apa? Ketika ada orang di luar dia nyampaikan itu di dalam lagi ngomong ini itu itu atau ini dalam masjid lagi berbuat ini dan itu. Oh, kamu tahu? Dukun kamu ya? Iya. Tidak mesti. Orang yang seperti itu tidak mesti dikatakan dukun. Iya. Begitu. Taib. Nah, Wakajat tasil al-insan bijinni. Kenapa? Karena terkadang dia bisa tahu tentang apa yang terjadi dalam masjid itu dengan bantuan jin. Iya kan? Nah, fa yukhbiru amma hadatsa fil ard. Sehingga jin ini memberitahukan dia tentang apa yang terjadi di muka bumi. Ya, walau kana ba'idan, walaupun itu tempatnya jauh. Jauh dari dia. Fayastakhdimul jin sehingga dia mem, apa? Eh, membu apa meminta bantuan dari jin untuk diberitahukan apa yang terjadi. Lakin laisa ala wajhin muharram. Akan tetapi bukan dalam bentuk yang diharamkan. Fala yusamma kahinan. Maka dia tidak disebut sebagai dukun. Ya. Kenapa? Karena minta bantuannya cuma untuk menyebutkan apa yang terjadi dalam masjid saja, Bukan untuk perkara yang haram kan? Haram nggak? Ngasih tahu Enggak kan? Nah, begitu. tapi demikian. Inilah yang menyebabkan eh, Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala juga dalam salah satu kaulnya beliau pernah berpendapat bolehnya meminta bantuan kepada jin dalam perkara selama apa ala wajin apa gair ghair muharram dalam bentuk yang bukan haram ya begitu Tapi demikian misalnya contohnya apa Contoh yang sering di, dicontohkan adalah seperti apa dalam menyelesaikan beberapa kasus yang sulit. Nih, iya. misalkan para polisi untuk menyelesaikan kasus yang sulit yang dia tidak tahu apa yang terjadi di sana, dia minta bantuan jin kadang-kadang. Untuk apa? Memberitahukan apa sih yang terjadi sebenarnya di sana. Diberitahukan begini, begini, begini. Akhirnya apa? Disimpulkan. Catat semua tuh kejadian-kejadian. Nanti kan bukannya kamu begini ya? Nah, kamu begini ya? Kamu begini. Hasil interogasinya itu dari mana? Dari jin. Kamu bisa tahu begitu? Oh, iya. Kok ini bisa tahu ya? polisi ini bisa tahu deh. Kok bisa tahu saya begini? Saya begini. Dari mana? Dari jin. Tapi ala wajib muharram? Bukan. Bahkan apa? Dalam menangani apa? Memecahkan masalah kasus. Iya. Yeah. Sehingga sebagian ulama membolehkan yang seperti itu. Faya subhanallah. Tentunya alal khatar. Ya. Alal hadar. Tentunya dengan kewaspadaan hati-hati. Orang yang seperti itu apa? Rentan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Baik. Kemudian. Mahfum ya? Demikian. Jadi tidak mutlak. Tidak mutlak berarti apa? Dukun ini berarti. Wah, bulisnya dukun ini kahin dia, bulis rangkap dia ya. Bully sekalipun apa sekaligus jadi kahin dia. Nyambi. Ah, ya. nyambi ya. Atau dukun yang nyamar jadi polisi. Gitu ya. Baik. Nah, Allah alam Kita lanjut. Ya, jadi apa? Ini. Perlu diingat apa? Anil kainat fi mustaqbaliz zaman. Ya, mustaqbaliz zaman. Zaman yang akan datang. Ini baru apa? Nah, kahin. Gitu ya. Ini. dai ma'rifat al asrar dan mengaku-ngaku mengetahui rahasia-rahasia. Nah, ini baru ya. Baik. Nah. Adrakahu syub, uh, ah, shihab eh, adrakahu shihab maksudnya apa? Ai adrakal mustariqa ashihabu Failnya shihab ya. Jadi shihab ini anak panah uh, panah api ini panah api ini betul ya panah api ya ini mengenai apa mengenai al mustariq ini pencuri pendengaran ini wa huwallazi yurma bihi qabla ilqaiha dan itulah yang dilemparkan kepada para pencuri tadi qabla ilqaiha sebelum pencuri itu menyampaikan apa yang dia dengar fayahriquhu sehingga Syihab pun anak panah tersebut membakar pencuri tersebut. Fayakdzibu ay asahir. Sedangkan yakdzibu siapa yang mendustakan di sini? as Ya. Syaitannya menyampaikan dari malaikat apa yang dia dengar kepada sahir sahir yang bikin kedustaan tadi ya awil kahin atau kahinnya, dukunnya yang bikin kedustaan. Ma'aha ay ma'al ay al kalimah, ini ma'al kalimah allati alqaha. Membikin kedustaan bersama dengan ucapan yang disampaikannya. Makna secara global terhadap hadis ini al-ma'na limalil hadis yukhbiru Nabi SAW an ta'zimil malaikah li kalamillah. Di dalam hadis ini Nabi SAW memberitahukan kepada kita tentang bagaimana para malaikat mengagungkan, memuliakan kalamullah. Ya. Wa ma ya'tarihim al khauf. Dan apa yang menimpa mereka dari rasa takut. Lihat, iya ya kan? Betapa takutnya mereka, para malaikat. Sampai apa? Digambarkan mereka memukulkan sayap-sayap mereka. Khada'anan, ya. Sebagai bentuk apa? Ketundukan mereka. Terdiam mereka. Ya. Watasa'aluhim uh, watasa'ulu uh, tasa'uluhim amma qala rabbuhum tasaulihim jadi saling dan mereka saling bertanya ini amma qala rabbuhum rabbuhum tentang apa yang difirmankan oleh Rabb mereka wa ijabati ba'dihim li ba'd dan jawaban sebagian mereka terhadap yang sebagian lainnya wa mata'lamuhu syayatin dan apa yang diketahui oleh para syaitan alladzina yakhtatifuna kalamal malaikah fi dalik yang mereka mendapatkannya dari mencuri ucapan para malaikat dalam kejadian tersebut. qiyahu ila Untuk mereka sampaikan kepada as-sahara. Sahara ini jamak dari sahir. Ya. Tukang, para tukang sihir. Wal kuhan. Demikian juga kuhan. Ya. Ala wazni juhal. Ini apa? Jamak daripada jahil, kahin, ya. Taib. Minan nas dari manusia. Wa ma tulaqihi syayatin. Dan apa yang dijumpai oleh para syaitan. Minar rami bisyuhub. Dari lemparan-lemparan anak-anak panah berapi. Hina idin di saat itu. Wa anna qad yatamakkan asyaitan min isalil kalimah al-masmu'ah minal malaikah ila sahir awil kain. Dan syaitan terkadang ia yatamakkan bisa menyampaikan kalimat isalil kalimah al-masmu'ah bisa menyampaikan kalimat yang mereka dengar minal malaikah dari para malaikat ila sahir awil kain kepada tukang sir ataupun para dukun. Kenapa? lehek Lihikmatin ya'lamuhallah. Kenapa Allah biarkan? Padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu untuk apa? Mengarahkan anak panah berapi tadi ke syaitan-syaitan tadi ya. Allah Maha Kuasa, tetapi ternyata ada yang dibebaskan ya. Tidak mengenai mereka. Kenapa? Lehek Lihikmatin ya'lamuhallah. Tentunya untuk sebuah hikmah yang Allah telah mengetahuinya. Ya tentunya sebagai fitnah bagi apa? Bagi para hambanya. Wa ila fahuwa subhanahu la yafutuhu syai. Kalau tidak tentunya tidak ada satupun yang luput dari Allah tabaraka wa taala ya kan? Allah Maha Kuasa kalau memang Allah ingin menjaga secara utuh firman-Nya tadi, tentu Allah Maha mampu. Untuk apa? Untuk menjadikan firman-Nya itu tertutup rapat. Tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali oleh yang Allah kehendaki. Kan begitu kan? tetapi hada hikmatillahi aradallahu biha ya ini adalah sebuah hikmah yang Allah inginkan dengannya okay. wa illa fa huwa subhanahu la yafutuhu syai yuzadu maatil kal kalimah min qibali syaitan awil adami tis'un wa tis'una kadzibah lihat maka fayuza ditambahkan kal kalimat dengan satu kalimat tadi ya. Yang disampaikan oleh syaitan cuma satu kalimat, yang mereka curi cuma satu. Ya. Ditambahkan min kibali syaitan. Ditimba, ditambahkan dari arah syaitan awil adami atau dari arah anak Adam itu sendiri. tis on watis Dengan 99 kedustaan. Ya. Ima syaitannya yang sudah dusta pertama kali ditambah 99 jadi 100. Wa ima syaitannya mau nyampaikan benar tapi apa? 99 dari anak Adam. Sehingga apa menjadi humut, Iya. samar sekali. Demikian. Fatudha'u kulluha finnas sehingga semualah semua 100 itu ditebarkan disampaikan kepada manusia. Iya. Dari 100 kedusan itu, fayusaddiqunaha sehingga mereka pun apa membenarkan semuanya. Kenapa dibenarkan semuanya? Eh sulit ya kan untuk memilih-milihnya. Mana dari satu dari seratus tadi ya yang benar. Nah, kayak nyari jarum dalam jerami kan gitu sulit ya. Akhirnya apa asal cara gue ya. Nah begitu asal ngambil saja sudah. Wis yang ben benar, benar alhamdulillah salah ya sudah kan gitu. Itulah namanya apa gambling kata Hamdan ya. Begitu kan? Nah. tapi berarti harus ada PPN-nya itu. <laughs> ya. Taib. Kullu habis apa betul kalimat al masmu'ah. Ya, semuanya apa? Oleh sebab kalimat yang didengar tadi. Ya. Nah, karena pengen mendapatkan kalimat yang didengar tadi, akhirnya apa? Ambil semuanya yang 100. Ya, nggak peduli. Pokoknya 100 itu diambil semua. Daripada apa? dipisah satu ternyata yang dipisah apa yang ditinggal itu yang benar nah, kan begitu ya nah begitu nasallahu alaihi baik demikian munasabatul hadis lil bab maka sisi kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya anna fihi radda 'alal musyrikin berarti dalam hadis ini ada bantahan bagi kaum musyrikin fa innahu idza kana hadha halal malaikah inda sama'i kalamillah ma'a ma'atahumullahu minal quwwah ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in min ibadati lahum fa kaifa biman dunahum ya idza kana hadha halul halal kalau demikian keadaan para malaikat inda sima inda sama'i kalamil kalamillah ketika para malaikat mendengar firman Allah tabaraka wa taala ma Allahu minal quwwah padahal mereka telah diberi oleh Allah dengan kekuatan yang melebihi dari yang lainnya Iya. Ya subhanallah lihat tidak ada satu makhluk pun yang kuat mendengar firman Allah tabaraka wa taala. Lau angzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Subhanallah. Gunung yang segitu kokohnya, gagahnya, perkasanya kita melihat ya. Ketika gempa, gunungnya ikut goyang nggak? Enggak kan? Yang goyang siapa? Yang lainnya. Iya. Karena dia sebagai pasak bumi. Loh, kalau pasaknya saja goyang gimana buminya? Iya kan? Nah, saya lihat gunung. Tetapi kalau kata Allah Ta'ala, "Law anzalna hadzal Qur'an." Kalau seandainya kami turunkan Quran ini ala jabalin kepada gunung itu, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Tentu kamu akan melihat dia apa? Hancur dulu. Cerai berai. Nih, ya subhanallah. Lihat. Malaikat diberikan kekuatan Allah Ta'ala untuk apa? Mendengar kalam Allah. Berarti aku ma aqwa hadal khalq. Lihat. Betapa kuatnya makhluk ini. Lihat. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa seperti itu dari makhluk Allah Tabaraka Ta'ala. Kalau sedemikian kekuatannya malaikat. Tetapi ternyata ketika mendengar kalam Allah, tetap masih apa? Yadribu bi ajnini hatihim. Iya. Mereka memukulkan sayap-sayap mereka. Khada'anan, khuda'anan atau khada'anan. Maka ulima annahu la yajuz. Berarti diketahui dari sini bahwasanya tidak boleh sorfu syai'in minal ibadati lahum untuk memberikan sedikit pun dari peribadatan kepada mereka para malaikat. Yes. Artinya apa? Kita tidak boleh berdoa kepada malaikat, beribadah kepada malaikat, walaupun mereka sebegitu hebatnya, sebegitu kuatnya. fakih biman dunahum. Bagaimana dengan orang yang di bawah itu? Bagaimana dengan makhluk yang di bawah itu? Ya. Yeah. Mayustafadu minal hadis. Berarti faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Awalan pertama, ar-raddu 'alal musyrikin. Adanya bantahan bagi kaum musyrikin alladzina ya'budunal malaikah yang mereka beribadah kepada para malaikat wal anbiya was salihin, para nabi dan para salihin. Sanian yang kedua ta'zimullah subhanahu di sini menunjukkan bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa anaul mustahiqu lil ibadah dan bahwasanya Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi wahdah. Ya, la syarikalah. Satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Saya lisan yang ketiga isbatu uluillah ala khalqi menunjukkan adanya penetapan tingginya Allah tabaraka wa taala atas makhluknya wa isbatu takallumihi bi kalamin yusma dan ditetapkan bahwasanya Allah berbicara dengan kalam yang didengar ya baik Rabi'an yang keempat ibtalus sihr wal kahana batilnya sihir dan perdukunan wa in sadaqal kahin sahir fi ba'dil ahyan walaupun tukang sihir ataupun tukang dukun itu terkadang pada sebagian waktu dia jujur. Ya, walaupun terkadang dia jujur. Tetap kita apa? Ibtalu sihir wal kahana. Ya. Kita membatalkan, menganggap batil ucapannya atau perbuatan sihir dan perdukunan. Makanya apa? Tidak dibenarkan kita membenarkan. Ya. Nah. Demikian. Ya. Sampai-sampai kata Nabi SAW apa? Man ata'arrafan au kuhanan fa saddaqa bima yaqul faqad kadzaba ala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au kama Ya. Barang siapa yang mendatangi tukang duk apa paranormal atau tuk, tukang dukun seorang dukun ya kemudian dia bertanya kepadanya dan membenarkannya maka apa berarti dia telah mendustakan Muhammad SAW. Ya, naulubillah kufur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat lain dikatakan apa? La tukbal salatu arba'in. Tidak diterima tidak diterima salatnya selama 40. Ada yang sebagian ulama mengatakan 40 yang dimaksud adalah 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan selain itu. Demikian. Okay. Terakhir, khamisan kelima annal ibrata bil ghalib al kizir Di sini al-ibrah pelajaran yang diambil itu bil ghalibil kasir Ya, berdasarkan keumuman yang banyak. Jadi apa? Boleh terkadang kita berhukum dengan al-aghlabiyah. Ya. Boleh terkadang. lebih nadir qalil bukan dengan nadir qalil sesuatu yang kecil apa sedikit jarang terjadi. Umumnya di sini yang terjadi itu. Ya. Bahwasanya tukang sihir dan tukang dukun itu apa? melakukan kedustaan. Walaupun terkadang dia jujur, tetapi apa? Kita membatalkan semua perbuatan mereka dan ucapan mereka. Berhukum dengan apa? Al-ghalibul kathir Ya. Jadi dalam perkara-perkara tertentu kita dibenarkan untuk mem, apa memakai hukum aghlabiyah. Ya, begitu. Baik. Nah, seperti apa? Seperti misalkan dalam masalah safar juga, kalau kita tidak tahu jaraknya, Jarak tempuh kita sudah berapa lah, berapa jauh nih? Ya, speedometer mati, ya. Kemudian nanya juga nggak ada orang, ya. Waktu sudah mau habis. Kita mau sholat ini, gimana? Kosor atau apa? Tamam, ya. Maka apa? Ala ghalabati dhon. Menurut apa? Prasangka dia yang paling kuat, yang paling banyak. Begitu. Atau aglabiahnya orang menilai. Ya. Begitu saya dari sini ke sini itu dihitung safar enggak? Nah, begitu. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-uruf. Baik, begitu. Uruf itu kepada yang aglabiyah. Ya, bukan urufnya orang yang sedikit. Namanya uruf itu kembali kepada keumuman orang, bukan umumnya orang sedikit, bukan. Ya, ketika dikatakan ini sesuai dengan urufnya. Gimana urufnya kebiasaan orang? Maksudnya kebiasaan itu kebiasaan orang banyak atau kebiasaan orang sedikit? orang banyak. Nah, ya. Jadi dalam syariat juga terkadang apa? Hukum aglabiyah dipakai. Tapi ingat tidak secara mutlak, ya. Dalam kaidah-kaidah tertentu. Baik, demikian ya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu